Bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan rumah tangganya, maka dan mendapatkan kasih sayang serta ketenangan dalam rumah tangganya, maka hendaklah dia prioritaskan yang pertama sekali yaitu masalah din. Fadfar bidatid din taribat jadah. Pilihlah mereka yang memiliki din agama yang istiqomah terlibat jadat maka kamu akan beruntung kemudian tahapan selanjutnya yaitu berkaitan dengan acara ataupun eh, fase dalam penyelenggaraan akad pernikahan di mana apabila seorang e, lelaki sudah mendapatkan pujaan hatinya yang tentunya hal itu tidak akan komplit jika dia tidak ajak dia ke dalam sebuah jenjang ataupun ikatan tali pernikahan karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu percintaan pun yang lebih e, suci dibandingkan percintaan antara seorang suami dan istrinya. Para khotibin rahimallahu iyyakum. Tentunya dalam akad pernikahan itu ada beberapa rukun yang perlu kita ketahui. Di mana tanpa rukun-rukun ini maka akad tersebut dianggap tidak sah. Kalau akad tersebut tidak sah berarti jika kedua pasangan tersebut melakukan hubungan intim maka dia tergolong melakukan perzinahan. Perzinahan yang mungkin dia anggap dibolehkan. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala sebuah dosa yang besar. Oleh karena itu para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum sungguh sangat tepat sekali jika kita harus mengetahui dan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan uh, pernikahan, terutama pada akad pernikahan apa saja yang harus diperhatikan ataupun apa saja rukun-rukun pernikahan tersebut. Para hafidzin rahimahullah wa iyyakum. Yang pertama tentunya wali. Wali ini berkaitan dengan wanita di mana seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita tanpa walinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'ah nukihat bi ghairi ibni waliha fanikahuha batil batil batil." Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal atau tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan perkara ini sampai beliau mengucapkannya ataupun mengulanginya sebanyak tiga kali. Wanita mana saja nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal dan batal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana pentingnya masalah wali ini. Para khotibin rahimallahu iyyakum mengenai wali tentunya pernikahan tersebut ya seorang wanita jika dinikahi oleh seorang wanita, uh, eh, seorang laki-laki pertama yang berkaitan dengan wali yaitu tentunya dengan izin walinya dengan izin walinya dan uh, wali ini adalah seorang yang memang bertindak sebagai e, seorang yang menikahkan wanita tersebut. Itu yang dikatakan wali. Ibin walinya. Kemudian para hafidin rahimallahu iyyakum dan wali inilah yang berhak untuk menikahkan wanita tersebut dan dia juga yang berhak untuk membatalkannya. Itu semua ada di tangan seorang wali, wali daripada wanita tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya yang dikatakan wali itu diambil dari kelompok kaum laki-laki, bukan dari kaum perempuan. Ya. Wali yang dimaksud di sini adalah istilah Arab. Istilah istilah Arab yang dia memiliki definisi. Bukan wali dalam bahasa Indonesia. Seperti wali murid misalnya, wali murid itu bisa saja orang tua perempuan atau bisa saja kakak atau bisa saja adik perempuan dan lain-lainnya. Itu dikatakan wali dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu dalam memahami hadis ayyu mamra'atin nukihat bi ghairi idni ahli waliha panikah wa batil. Wanita mana saja yang menikahi tanpa walinya, tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Wali di sini adalah wali yang difahami menurut definisi daripada syar'i, bukan definisi Eh, dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh seorang wanita dinikahkan yang menikahi dia adalah e, yang menikahkan wanita tersebut adalah walinya. Walinya siapa? Misalnya ibunya. Maka tidak sah karena ibu tidak bertindak sebagai wali dan Islam tidak menyatakan ibu sebagai wali walaupun ibu itu adalah orang yang terdekat untuk si anak perempuan tersebut. Demikian. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, "Wa ankihul ayama minkum" dan nikahilah eh, budak-budak uh, kalian, nikahkanlah budak hamba-hamba sahaya kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk muzakkar, "Wa ankihu" Wa ankihu ini merupakan uh, mukhatab yang domirnya mukhatab dan jamak dalam bentuk muzakkar, bukan dalam bentuk muannats Demikian juga para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 221 Allah Subhanahu wa taala firman wala tunkihu al-musyrikin hatta yu'minu janganlah kalian menikah dengan menikahkan dengan orang-orang musyrik sampai dia beriman, sampai mereka beriman. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat wala tunkihu. Ini merupakan bentuk muzakar yang artinya perintah tersebut ditujukan kepada kepada kaum laki-laki. Kemudian para hafidin, rahimanallahu iyyakum. Hal ini akan lebih jelas lagi bagaimana eh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la nikaha illa biwali tidak ada nikah kecuali dengan wali tidak ada nikah kecuali dengan wali para khafidin kalimat la nikaha ini merupakan uh, bentuk kalimat nafi nafi yang dia nafikan adalah nakiroh Nafi dalam bentuk nakiroh seperti la solata illa bi hasil kitab. Ya la solata. Ta di sini solata nakiroh dinafikan dengan huruf nafi yaitu la la nafi. La solata tidak ada solat illa bi hasil kitab kecuali dengan membaca al-fatihah. Berarti siapa saja yang solat tanpa membaca surah al-fatihah solatnya tidak sah. Demikian juga nikah la nikaha tidak ada nikah. La huruf nafi nikaha nakiroh yang menunjukkan uh, penafian secara umum tidak ada nikah. Artinya nikahnya tidak sah illa biwali kecuali dengan wali. Wali di sini bagaimana nanti yang akan kita definisikan siapa-siapa saja yang dikatakan sebagai wali. Kemudian para hadirin rahimanallahu wa iyyakum dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh eh, Imam Abi Daud dan Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala" Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ayyu imra'atin nukihat bi ghairi idni mawaliha fanikahha batil." Wanita mana saja yang dinikahi tanpa seizin wali-walinya, di sini disebutkan jamak. Tanpa seizin wali-walinya, maka nikahnya batil. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah qala dia berkata, "La tankihul mar'atu nafsaha." Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya. Jadi, seorang wanita menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki kemudian dia nikahkan. Aku nikahkan diriku terhadap kepada dirimu, nah, begitu. Dengan mahar sekian, ya aku terima nikahmu. Ya sudah, oke, okay. begitu. Jadi bolehkan karena apa? Karena wanita tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka-mereka yang ee, eh, nikah tanpa wali, maka nikahnya batil. Namun, kalau perkara seperti ini itu jarang terjadi. Biasanya kalau seandainya orang tua ataupun wali-wali si wanita tidak setuju, biasanya cari wali yang lain. Mereka cari wali hakim. Kemudian biasanya mereka ukur-ukur berapa kilometernya. Kalau sudah sekian kilometer maka boleh. Kalau mereka pasangan ini sudah pergi sekian kilometer, apakah 100 kilometer, maka menurut e, sebagian pemahaman boleh menikah tanpa wali alias wali hakim. Jadi dicarilah uh, apa namanya e, PT P3NTR-nya atau Pak Pak apa namanya Pak uh, Pak penghulunya, kemudian sah nikahnya begitu. Walaupun tanpa pengetahuan, tanpa persetujuan, si wali. Ini merupakan uh, pemahaman yang jelas sangat keliru dan batil. Ya. Dan apabila ada kuahnya ataupun uh, yang menikahkan seperti ini, maka dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak, baik yang menikahkan maupun yang yang menikah. Kemudian para ekofidin, fa inna zaniyatu tungkihu nafsaha. Kata Abu Hurairah karena wanita penzina itu menikahkan dirinya sendiri begitu. Makanya mana pernah orang-orang uh, para para pelacur itu meni yang menikahkan dia dengan uh, dengan walinya kan begitu. Artinya dia ya nikah saja begitu tanpa ada perlu wali. Kemudian para ekofitin dalam hadis yang lain ya tadi disebutkan bahwasanya uh, telah kita sebutkan bahwasanya seorang wanita ini ketika dia dinikahkan harus izin walinya. Sekarang kebalikannya, Walinya mau menikahkan dirinya. Namun bagaimana dengan dia? Apakah perlu juga persetujuan si wanita tersebut? Ah, begitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aiman ahaqqu bi nafsiha min waliha. Bahwasanya seorang wanita itu lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan walinya. Uh, lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan walinya. Wal bikru tusta'danu fi nafsiha. Adapun wanita yang belum menikah, wanita yang belum menikah, di sini saya artikan bikru di situ yang yang belum menikah karena ada uh, wanita uh, tidak saya artikan perawan karena apa? Karena ada juga seorang yang e, tidak perawat, dia belum nikah namun tidak perawat. Kan begitu. Bagaimana nanti hukumnya? Wanita yang dia gadis tapi dia perawat. Artinya dia belum pernah menikah namun nggak perawat. Dengan wanita yang perawat dan dia memang belum belum menikah. Wal bikru tusta'danu fi nafsiha. Seorang wanita yang perawat dimintai persetujuan dirinya. Fa ibnuha simatuha. idinnya adalah diamnya Kemudian para ikhwatiddin dari hadis yang lain, ya hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La tunkihul ayyima hatta tusta'maru." Janganlah kalian menikahkan hamba-hamba wanita kalian sampai meminta izin. "Wala tunkihul hatta tusta'zanu. Janganlah kalian menikahkan wanita ataupun anak gadis sampai meminta izin dari dirinya. Qalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Bagaimana izinnya?" Qala antas kuta. Izinnya adalah dengan diamnya dia. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Ibnu Abbas juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mawali lil maula li lil wali ma'ataibi amrus. Bahwasanya seorang wali tidak ada urusan dengan seorang janda. Wal yatim tusta'maru. Anak yatim ia dimintai ibunya suha iqraruha. Dan diamnya dia itu merupakan persetujuannya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kriteria persetujuan seorang anak gadis jika dimintai per, eh, jika dimintai persetujuannya yaitu dengan cara diamnya dia. Lantas muncul satu pertanyaan, bagaimana kalau seorang gadis ceritanya, nak kamu mau nggak nak nikah dengan si si si pulang? Kemudian si anak menjawab, mau sekali lah pak. Kenapa tidak? Siapa takut? Karena misalnya begitu. Bagaimana seperti ini? Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan gak sah. Gak boleh dinikahi. Ini pendapat Ibnu Hazm. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izinnya seorang anak gadis adalah diamnya. Kalau sampai dia berbicara, ya setuju pak, memang dari dulu dulu kan begitu. Sudah kutunggu tunggu saatnya kan begitu. Kalau dia katakan setuju dengan terang-terangan, maka kata Ibnu Hazm tidak sah. Artinya nggak perlu dinikahi dia. Namun pendapat ini hanya pendapat Ibnu Hazm saja. Sementara ulama-ulama yang lain menyatakan boleh. Diamnya saja merupakan persetujuan, apalagi ngomel kan begitu. <laughs> apalagi sempat ngomel dia, artinya ah, sempat sempat mengatakan dengan terang-terangan, tentunya lebih lebih dibolehkan lagi, lebih setuju lagi. Jadi demikian para ekafidin rahimallahu iyyakum. Uh, hadis ini tidak diambil dari mafhum mukhalafahnya, namun diambil dari kiasul aulawi. Kiasul aulawi artinya kalau kia, uh, mafhum mukhalafah dikatakan diam kalau dia tidak diam berarti nggak sah, tidak boleh dinikahkan. Ya ini e, pendapat yang keliru. Pendapat yang sahih adalah mafhum aulawi, artinya e, diamnya merupakan e, apa namanya persetujuan seorang gadis yang minimal. Nah, begitu. Kalau dia menyatakan iya dengan terang, dengan jelas, maka itu lebih lebih lebih jelas lagi persetujuan tujuannya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma." Janganlah engkau katakan ah kepada kedua orang tuamu dan jangan kamu bentak mereka berdua. Ya. Itu artinya uh, ah saja tidak dibolehkan apalagi membentaknya, apalagi me menendangnya. Bukan berarti ah nggak boleh kalau dipiting boleh misalnya, ah, kalau ditendang boleh, nggak seperti itu. Ini dikatakan mafhum mafhum aulawi atau kias aulabi. Kemudian para hafidin rahimahullah wa iyyakum. Dari hadis-hadis di atas ada dua faedah. Pertama, seorang gadis yang sudah tidak perawan dikarenakan zina, maka hukumnya seperti seorang janda. Seorang gadis yang sudah tidak perawan, maka hukumnya disamakan seperti janda. Dengan artian walinya tidak boleh memaksanya untuk menikah. Dia lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan dua orang murid Imam Abi Hanifah. Ya. Jadi demikian. Jadi disamakan dia dengan dengan seorang janda. Dia lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Kemudian para hafidin Seorang gadis yang tidak perawan itu bisa dikarenakan zina atau mungkin dikarenakan hal-hal yang lain dikarenakan kecelakaan misalnya bukan kecelakaan zina ya karena kecelakaan zina juga dikarenakan kecelakaan kan begitu yang penyoknya ke depan e, kecelakaan ini maksudnya terkadang ada seorang wanita itu yang hobi olahraga kan begitu pokoknya nggak ada olahraga yang nggak dia hobi dari mulai bola karate tinju taekwondo sepak bola kan begitu akhirnya terkadang ini bisa berpengaruh terhadap keperawanannya. Lantas apakah ini juga dikategorikan dirinya sebagai janda? Kan begitu. Nah, apa kira-kira? Allah alam. Bagus bagus. Emang antum harus kata Allah alam. Kalau tak saya curigai. ya. Nah demikian. Para khafidin rahimallahu wa iyyakum. Kondisi seorang gadis seperti ini, ya, kondisi seorang gadis seperti ini hukumnya seperti seorang perawan. Nah, begitu. Demikian menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abi Hanifah. Jadi mazhab imam yang empat menyatakan dia seperti perawan. Jadi intinya para ikhwatiddin, seorang wanita itu dikatakan janda dan hukumnya dikatakan hukum janda jika dia telah berbuat zina. Nah, begitu. Jika dia telah berbuat buat zina. Bagaimana dengan sekarang ini upaya-upaya kedokteran? Artinya mereka bisa saja mengoperasi kembali selaput tersebut. Ya. Terkadang seorang apa namanya? Ya dia punya uang kan begitu. Dioperasi akhirnya ya perawan lagi. Bagaimana? Tetap dia seperti hukumnya seperti dijanda. Karena apa? Karena e, standarnya adalah pernah melakukan hubungan intim. Kemudian Pak Evafiddin Apabila seorang seorang wali menikahkan anaknya yang janda tanpa seizinnya tanpa seizinnya namun kemudian dia setuju begitu misalnya apa namanya uh, dia punya anak seorang janda begitu apakah janda cerai mati ataukah cerai talak kan begitu dinikahkan dengan orang lain tanpa seizinnya. Bagaimana? Apakah nikahnya tidak sah? Oleh Hafidin rahimahullah iyyakum mayoritas ulama mengatakan nikahnya sah jika dia setuju. Namun jika dia tidak setuju maka pernikahannya difasah. Difasah ini artinya dianggap tidak ada. Kemudian para hadirin, masalah yang lain yang berkaitan dengan wali yaitu siapa wali yang berhak menikahkan seorang wanita. Yang dikatakan wali yang berhak menikahkan seorang wanita adalah dia yang disebut dengan al-usbah. Al-usbah itu kalau dalam ilmu waris mereka-mereka yang mendapat asobah. Mereka-mereka yang mendapat asobah. Asobah itu sisa harta. Seperti apa? Ayah, kemudian paman, kemudian kakek, anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki, anak saudara laki-laki dan seterusnya. Inilah yang tercat yang terkelompok dalam kelompok wali. Dengan catatan semuanya ini dari garis keturunan si ayah, bukan dari garis keturunan si ibu. Seperti uh, paman dari pihak ibu misalnya, tidak boleh jadi wali. Atau kakek, namun kakek ini adalah ayahnya ibu, tidak boleh jadi wali. Nah, demikian para ikhwatiddin. Jadi, garis wali ini adalah diambil dari garis keturunan si ayah. Jadi, kalaupun paman, paman dari pihak ayah. Kakek ayah daripada si si ayah. Kemudian kalau saudara laki-laki, nah itu nggak perlu pakai ayah kan. Karena itu artinya yang kandung. Nah, demikian. Itulah dikatakan wali. Alatas, apakah ada tertibnya? Kan begitu, ada tertibnya. Mengenai wali, ini ada tertibnya. Di mana wali yang jauh tidak boleh menikahkan wanita tersebut tanpa seizin wali yang dekat. Misalnya seorang kakek, ya, seorang kakek ingin menikahkan cucunya, kakek dari pihak ayah tentunya, ingin menikahkan cucunya yang perempuan, maka si kakek tidak boleh menikahkan cucu perempuan tersebut selagi anaknya yang laki-laki itu masih ada, ayah si cucu ini masih ada. Kecuali jika memang si ayah mengizinkan, itu lain lagi ceritanya. Ya. Jadi tidak boleh tiba-tiba si kakek menikahkan cucunya perempuan sementara yang perempuan ini masih punya ayah. Nah, begitu. Atau dianggap nikahnya batil. Mengapa? Karena masih ada orang yang terdekat dibandingkan si si kakek. ini kian para eksotin. Hanya saja para ulama berselisih pendapat mengenai urutan-urutan ini. Kalau Imam Abi Hanifah mengatakan pertama yaitu yang berhak adalah anak-anak si wanita. Ini tentunya bagi yang sudah pernah menikah dan punya anak. Kemudian ee, eh, baru ayahnya, baru kakeknya. Itu menurut, menurut pendapat Imam Abi Hanifah. Kalau kita kita lihat ini pendapat yang jelas bertentangan dengan ya sejarah-sejarah pernikahan para sahabat ya dan lain-lainnya. Kemudian Imam Malik mengatakan yang paling berhak menikahkan adalah anaknya juga. Anak si wanita tersebut atau cucunya yang laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian baru ayah ini juga. Keliru. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang paling berhak menikahkan adalah ayah. Kemudian siapa? Kemudian kakek. Ah begitu. Ayah, kemudian kakek kemudian saudara-saudaranya, kemudian anak-anaknya, maksudnya anak anak si si saudara eh, laki-laki ini atau keponakan, keponakan dari saudara laki-laki yang laki-laki. Baru kemudian paman-paman. Kalau pendapat Imam Abi eh, Imam Imam Hambali mengatakan bahwasanya yang berhak pertama adalah ayah, kemudian kakek, kemudian anak-anak daripada wanita tersebut, dan anak-anak mereka, artinya saudara-saudara. Jadi para yang hafidin rahimanallahu iyyakum ya. Uh, mayoritas ulama merojihkan bahwasanya pendapat yang rojih itu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Imam Hambali di mana yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah ayah kemudian kakek. Hanya saja antara dua mazhab ini berbeda pendapat setelahnya itu. Namun mereka sepakat dengan ayah kemudian kemudian kakek. Nah, demikian. Ini dapat kita simpulkan dari e, kisah para sahabat di mana ketika Umar bin Khattab menikahkan anaknya siapa? Hafsah, kan begitu. Yang menikahkan adalah Umar bin Khattab. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah yang menikahkan adalah Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Kemudian demikian juga ketika Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah binti Rasulullah SAW yang menikahkannya adalah Rasulullah. Jadi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah pernikahan para sahabat, ya, maka kita lihat yang menikahkan wanita tersebut adalah ayah kandungnya. Nah, begitu. Mengapa kita katakan ayah kandung? Karena ayah tiri tidak termasuk wali. Ya, ayah tiri tidak termasuk wali apalagi ayah angkat. Kalau ada seorang ayah angkat dia memungut mengadopsi seorang anak bayi, seorang anak perempuan misalnya sampai dia saking cintanya, saking sayangnya terhadap anak perempuan tersebut. Si anak juga begitu dengan ayahnya seperti orang tua kandung. Ketika dia menikah kemudian dinikahkan oleh ayah angkatnya maka maka pernikahannya batal. Dasar. Kenapa? Karena ayah angkat itu bukan ayah dan bukan wali dan bukan mahram bagi si anak perempuan tersebut. Jadi kalau dia masih kecil bolehlah, ketika dia sudah balik nggak boleh dia bersentuhan dengan ayah angkatnya, karena ayah angkat itu bukan bukan mahram. Nah, demikian. Tapi sudah biasa. Sekarang ini cerita bukan biasa. Ini adalah cerita cerita hukum. Nah, demikian. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya ayah angkat, yang ada hanya ayah asuh. Ya, ayah angkat di sini maksudnya dinisbatkan kepada ayah angkatnya, nanti dia saling mewariskan, itu tidak ada dalam Islam. Dalam Islam yang ada waul arhami ba'dhum aula bi Dan yang memiliki tali tali rahim, tali darah rahim itu lebih berhak dibandingkan yang yang lainnya. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, wali yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah ayah kandungnya. Sekali lagi, tidak ayah tiri dan tidak juga ayah angkat karena ayah tiri dan ayah angkat bukan termasuk wali. Bagi ah, bagi siapa saja yang menikah menikah dinikahkan oleh ayah tirinya atau ayah angkatnya maka nikahnya tidak sah. Kemudian para hafizin rahimanallahu iyyakum Seandainya si ayah tidak ada, kakek juga nggak ada. Yang ada hanya uh, saudaranya laki-laki, saudaranya laki-laki, ya saudara kandung laki-laki. Dia punya saudara kandung laki-laki dua orang. Dan kedua saudaranya ini, kedua abangnya ini mencarikan jodoh untuk adiknya yang mau menikah. Kedua-duanya punya calon. Bertengkar. Ah, begitu bertengkar yang mana yang harus didahulukan karena level walinya sama beda kalau seandainya si ayah mencarikan jodoh si abang mencarikan jodoh maka nah, si ayah yang lebih diutamakan tentunya dengan si ibin ibin si anak juga tentunya nah, demikian namun seorang wali yang memiliki dua uh, memiliki level yang sama atau mereka berdua bertengkar enggak aku yang mau menikahkan yang si, si adiknya enggak aku lah bang Kan begitu ya, oh nggak bisa, kamu adik-adik, saya abang-abang, misalnya kan begitu. Bertengkar untuk menikahkan adiknya, berebut untuk menjadi wali. Maka siapa? Para ekofidin, rahimahullah wa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud sebutkan ayyu imra'atin zawwajaha waliyan fahuwa li awwali minhuma wanita mana saja yang dinikahkan oleh eh, kedua, kedua orang walinya, maka yang dipilih adalah yang pertama. File siapa yang pertama masuk? Dan begitu, ke meja reaksinya Kalau yang si abang ya berarti itu duluan, dan cop dia istilahnya kan begitu. Kalau seandainya uh, adiknya uh, duluan ya berarti si adiknya. Jadi kata Rasulullah, wanita mana saja yang dinikahkan oleh kedua walinya maka yang berhak adalah yang pertama sekali tapi hadisnya doaib, nggak bisa diamalkan. Jadi bagaimana para ikhwatiddin, Allah wa iyyakum? Bagaimana cara memilihnya? Yang terpilih adalah yang dipilih oleh si wanita. Begitu. Ya. Mana? Mana pilihan abang? Coba dulu mana? Oh, pilihan adik mana? Oh, begitu. Oh si wanita yang milih. Mana kira-kira dia yang setuju? Maka itulah yang sebenarnya yang yang dipilih. Nah, demikian para ekofidin, Allah Bagaimana kalau sampai bertengkar? Bertengkar dan ancam-ancaman. Si adik tentunya nggak berani milih kan begitu. Kalau dipilih ini nanti si abang bunuh si adik. Kalau dipilih si adik, nanti si, si adik bunuh si abang. Sama-sama kuat mereka misalnya kan begitu. Bagaimana? Maka para ekofidin Rasulullah SAW bersabda, "Fa stajaru istajaru fasultan waliyun man waliyalah." kalau seandainya bertengkar mereka, maka penguasalah walinya. Penguasalah wali bagi yang tidak ada walinya. Jadi yang menentukan penguasa. Begitu. Kamu, kamu, kamu, kamu yang ambil ah, begitu. Jadi penguasalah yang yang memilihnya. Karena apa? Karena kalau terjadi apa-apa, apakah itu pembunuhan dan seterusnya, maka yang lebih yang bisa mengendalikan uh, keamanan itu adalah para para penguasa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian para hafizin rahimallahu iyyakum. Apakah boleh seorang wali mewakilkan kepada wali yang lain? Dan apakah boleh seorang wali berwasiat? Ketahuilah bahwasanya kalau dikatakan wasiat itu berarti sudah dia meninggal. Misalnya seorang ayah e, berwasiat, Nah kalau bapak meninggal nanti kamu nikah dengan si fulan ya." Ini dikatakan wasiat. Nah, tapi wasiat wasiat suruh suruh menikah. Apakah ini dibolehkan? Pertama mengenai wakil. Apakah boleh diwakilkan oleh khotib itu menunggu Kalau masalah perwakilan seperti ini bolehkan saja. Baik dia wakilkan kepada wali yang lain maupun dia wakilkan kepada siapa saja yang uh, yang dia ridhoi. Misalnya si si orang tua mewakilkan kepada tuan kadi, adalah Pak, Bapak saja yang menikahkan, kan begitu. Karena kalau saya yang menikahkan nanti saya keringat dingin begitu, dimandikan tuan nanti saya kan begitu. Karena ada sebagian orang sebagian seorang ayah itu yang nggak biasa menikahkan anaknya, dia yang lebih grogi dibandingkan mempelai laki-lakinya. Ada yang seperti itu, bahkan ada juga yang sampai dimandikan katanya untuk menghilangkan kegrogiannya. Nah, begitu. Jadi di, diwakilkan boleh silahkan atau diwakilkan dengan siapa saja, asalkan memang jelas perwakilannya. Jelas perwakilannya. Apakah itu pakai surat ataukah dia hadir di situ? Orang lain yang mewakilkan untuk menikahkan anaknya itu dibolehkan. Asalkan sekali lagi perwakilannya itu jelas. Bukan hanya melalui SMS, udah saya wakilkan, anak saya nikahkan tolong ya kan begitu. Atau telepon, telepon yang nggak jelas kan begitu. Nah, demikian. Jadi intinya boleh. Lantas bagaimana dengan wasiat? salah bagaimana saya katakan tadi, seorang ayah berwasiat, nah kalau bapak meninggal nanti, nah, kamu nikah dengan si fulan aja. Kan begitu. Jadi si wali ini ridho dengan si fulan. Apakah kalau seandainya si wanita ini tidak jadi dengan nikah dengan pilihan ayahnya yang sudah meninggal itu, nikahnya jadi nggak sah? Para kafirin rahimallahu iyyakum, ya. Perkara ini akan terjawab dengan syarat wali pertama seorang itu berhak menjadi wali jika dia masih hidup kalau sudah meninggal, dia tidak ada lagi hak perwalian. Sudah. Jadi kalau dia berwasiat, kan begitu. Sementara dia sudah meninggal, maka dia nggak berhak lagi jadi wali, walaupun sekedar wasiat. Maka wasiat ini tidak harus dilaksanakan. Tergantung si anaknya. Cocok nggak dengan wasiat ayahnya? Kalau seandainya nggak cocok, kan begitu. Nggak cocok dengan anaknya, anak yang nggak suka dengan pilihan ayahnya, maka dia boleh cari yang lain. Nah, demikian para ekofidin rahimanallahu iyyakum. Dan si wali nggak boleh berwasiat seperti ini. Ini adalah pendapat Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam An-Nafa'i serta Ibnu Munbir. Kemudian para hafidin, apa syarat-syarat wali? Apa syarat-syarat menjadi wali? Pertama yaitu Islam dia harus orang Islam. Islah walayatul kafir al muslimah. Karena tidak ada perwalian orang kafir terhadap seorang wanita muslimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd." Laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminat sebagian mereka sebagai wali bagi sebagian yang lain. At-Taubah ayat 71. Dan dalam Surah Al-Anfal ayat 73 Allah Subhanahu wa taala firman walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd dan orang-orang kafir bertindak sebagai wali bagi sebagian yang lain. Oleh karena itu, ya, apabila ada seorang ahli kitab ataupun seorang yang wanita yang kafir kemudian dia masuk Islam, ayahnya masih kafir, pamannya masih kafir, saudara-saudaranya masih kafir, seluruh wali-walinya masih kafir. Hanya dia yang masuk Islam. Lantas siapakah yang menikahkannya? Apakah walinya? Tidak. Yang menikahkannya adalah wali hakim. Mengapa? Karena wali-wali yang ada garis keturunan dengannya itu seluruhnya masih kafir dan orang kafir tidak boleh menjadi wali. Nah, demikian. Sekali lagi, orang kafir tidak boleh menjadi menjadi wali. Dan pada umumnya juga tidak ada orang yang jarang yang senang kalau anaknya masuk Islam kan begitu. Kemudian dia menikahkannya. Kalaupun dia senang dan dia setuju, maka bukan dia yang menikahkan anak wanitanya. Walaupun status masih anak ya, status masih tetap anak. Karena masalah keturunan, masalah penisbatan itu masih tetap ada. Tidak boleh terputus. Ya, tidak boleh tidak boleh terputus dan tidak boleh memutus tali silaturahmi. Tidak boleh memutus tali silaturahmi. Karena para sahabat yang memiliki orang-orang tua yang masih kafir, mereka tetap me, me, apa namanya menyambung tali silaturahminya sebatas uh, pergaulan ataupun sebatas eh, sikap-sikap uh, yang masih dibolehkan dalam dalam Islam. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah sesungguhnya pamanmu yang sesat itu sedang sekaratul maut. Pamanmu yang sesat itu sedang sekaratul maut. Yang dimaksud paman yang sesat itu adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ayahnya Ali adalah Abu Abu Thalib sedang sekarat. Jadi kata Ali, ya Rasulullah, pamanmu yang sesat itu sedang sedang sekarat. Apa yang harus dia apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, kunjungi dia. Nah, begitu. Ya, jadi perlakukan seperti biasa demikian. Tetap. Kisah ini akan kita baca di kitab Ahkamul Janais Syekh Al-Albani. Kemudian syarat yang kedua yaitu az-zukur. Dzukur yaitu laki-laki. Bagaimana dengan bencong? Mengenai bencong para ekonomi, ya, bencong di sini ada dua bencong yang dibuat-buat atau memang yang alami atau kita katakan sajalah wadam begitu atau banci banci bahasa ilmiahnya jadi bencong kan begitu kalau banci yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan kan begitu itu sebenarnya banci yang tidak termasuk dalam pembicaraan dalam fikih mengapa karena pada asalnya dia adalah laki-laki yang entah di manalah dia sembunyikan kan begitu yang jelas dia itu banci dia itu laki-laki tadi nah, dilihat di mana nggak tahu laki laki yang jelas itulah dia sudah kemudian uh, kalau ini nggak di, gak, gak dikategorikan nggak termasuk pembicaraan karena apa karena ini termasuk laki-laki nah, demikian bagaimana kalau seandainya dia memang alami bancinya itu alami ketika dia lahir dia memang sudah memiliki dua alat kelamin dan ini ada bukan nggak ada kalau nggak ada nggak akan mungkin dibahas oleh para ulama fikih. Bagaimana caranya? Maka ditunggu dia. Kalau dia masih kecil ditunggu sampai dia balik. Mana yang berfungsi? Kalau yang berfungsi adalah wanita, maka wanitalah dia. Kalau yang berfungsi adalah alat kelamin laki-laki, maka laki-lakilah dia. Ah, demikian. Ya. Jadi tunggu dia balik. Kemudian para hafidin, bagaimana kalau 50-50 gitu, imbang. Ini jarang terjadi. Ya, ini jarang terjadi. Artinya kedua-duanya berfungsi. Maka bagaimana? Maka diambil yang paling dominan. Nah, Kalau persis sama bagaimana? Gak tahu lah Karena sudah sangat jarang terjadi. Nah, demikian. Ya, jadi uh, syarat wali yang kedua yaitu laki-laki. Tentunya laki-laki berdasarkan eh, wali-wali uh, yang telah kita singgung sebelumnya. Kemudian berakal, artinya dia memang orang yang orang yang berakal, waras begitu. Berarti orang yang gila tidak bisa dijadikan dijadikan sebagai wali. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, keempat. Yang keempat balir. Si wali ini harus balik. Yang artian, yang artinya kalau ada seorang uh, ay, bojang ayah nggak akan mungkin ya dari nggak balik. Artinya seorang anak lah, anak laki-laki ini kan bisa jadikan wali. Nah, anaknya misalnya masih masih berusia 10 tahun, belum balik, maka nggak boleh menikahkan ibunya kan begitu. Nah, demikian. Ini sama seperti apa? Kalau perwalian di sini sama seperti mahram. Mahram seorang wanita pergi bermusafir Ya, nggak boleh dia beralasan, loh saya dengan dengan mahram saja, dengan mahram saya pergi. Dengan siapa? Ini anak saya ini umur tiga tiga bulan. Umur tiga bulan ini belum bisa dijadikan mahram. Maksud mahram di sini adalah ya, yang bisa menjaga dan membela wanita tersebut. Begitu. Yang bisa menjaganya. Ini yang dikatakan mahram. Namun kalau yang masih umur tiga bulan walaupun dia laki-laki, anak sendiri misalnya, ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebagai mahram. Demikian juga wali. Wali tidak boleh kecuali yang sudah balik. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-furriyah merdeka. Hamba saya wali yang statusnya sebagai hamba saya tidak boleh sebagai bertindak sebagai wali. Kemudian, bolehkah seorang wali menikahkan orang yang di bawah perwalian dia? Dia nikah sendiri. Dia wali dia menikahi orang yang berada di bawah perwaliannya. Kira-kira ada nggak ini? Hah? Dia menikahkan menikah untuk dirinya sendiri. Dia wali. Yang dia nikahkan adalah orang yang dia walikan. Kira-kira ada nggak? Hah? Antum jangan mikir hanya ayah, ayah kan mungkin dia menikah dengan anaknya. Ini permisalan ini berkaitan dengan seorang hamba sahaya. Nah, jika seorang laki-laki dia memiliki seorang hamba sahaya perempuan, berarti walinya si hamba siapa? Tuannya. Jadi yang pemiliknya. Nah, sekarang bolehkah si wali itu menikah menikah dengan dengan hambanya ini kan hambanya ini kan uh, yang perwalian dia yang dia walikan kan begitu sudah ya aku nikahkan diriku akan kamu <laughs> begitu ya nah, demikian Bolehkah demikian? Itu dibolehkan. Nah, itu dibolehkan sebagaimana para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum yang eh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW memerdekakan Sofia kemudian dijadikan kemerdekaan Sofia itu sebagai maharnya. Jadi Rasulullah yang memiliki Sofia, tuannya, majikannya, ya. Kemudian Rasulullah menikahkan, menikahi Sofiyah ini radhiyallahu anha dan maharnya adalah merdeka. Nah, demikian. Dan banyak eh, hadis-hadis uh, yang lainnya. Jadi intinya para ikhwatiddin boleh uh, seorang wali menikahi uh, anak perempuan wanita yang di bawah perwalian dia. Dan ini hanya bisa uh, tergambar apabila antara seorang majikan dengan hamba sahayanya perempuan. Demikianlah para hafidin seputar tentang hukum masalah wali pernikahan. Ada pun mengenai selanjutnya yaitu masalah apa? Eh, masalah rukun-rukun selanjutnya insya Allah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Aku lupa lihat wa astagfirullah li walakum wa lisal muslimin inna wal ghafar. Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Tadi kalau kalau tidak salah saya mendengar telah disebutkan Janganlah kamu menikahkan anak wanitamu dengan pria musyrik sampai mereka beriman. Pertanyaannya, pengertian beriman di sini apakah sama dengan masuk Islam? Sedangkan untuk mengartikan beriman tidak semata-mata memeluk Islam. Nah, Para hafidin, assalamualaikum. Kalimat beriman, iman, kalau dia disebutkan tersendiri tanpa dibarengkan dengan penyebutan Islam maka yang dimaksudnya itu juga eh, tercakup dalamnya Islam ya tercakup juga dalamnya Islam demikian juga kalimat Islam kalau dia disebutkan tersendiri tanpa dibarengkan dengan penyebutan iman maka terkandung juga dalamnya iman seperti apa ghairul islam eh, Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang menginginkan Islam sebagai selain Islam agama barang siapa yang menginginkan agama lain selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Artinya di sini bukan hanya sekedar masuk Islam namun beriman juga. Nah, demikian. Kemudian eh, penyebutan iman secara tersendiri seperti Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Begitu. Nah, seterusnya. Dan di sini kewajiban ini ditujukan kepada yang sudah masuk Islam. Begitu. Baik dia mau beriman ataupun tidak itu urusannya lain lagi. Ada nah, Jadi karena di sini wala tunkihul musyrik wala wala hatta tu'minu janganlah kamu menikahkan anak wanitamu dengan pria musyrik sampai mereka beriman maksudnya ia masuk Islam. Yang jelas ketika seorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita sebagai kaum muslimin harus menghukumi dia sebagai orang Islam. Kita tidak boleh menyangsikan keimanannya. Begitu. Ya, karena keimanan itu nanti berkaitan dengan apa? Dengan hati. Sebagaimana seorang sahabat yang berperang habis-habisan dengan seorang musyrik, tangannya sudah dipotong ketika orang musyrik ini keteter ataupun tersudut dan mau dibunuh oleh sahabat ini dia katakan la ilaha illallah kemudian sahabat ini memancung orang yang baru saja mengucapkan la ilaha illallah kisah ini disebutkan diceritakan kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah marah besar terhadap sahabat ini apa kata Rasulullah Bagaimana tanggung jawabmu nanti dengan kalimat la ilaha illallah? Apakah kamu ragukan hatinya? Apakah kamu bisa membaca hatinya? Nah, begitu. Jadi kita sebagai kaum muslimin, ya, ketika orang punya bersyahadat, ya sudah hukumi saja dia sebagai seorang yang muslim. Kan banyak orang yang masuk Islam. Karena apa? Karena dia mau menikah. Begitu, ya. Karena mau menikah. Si laki-laki mau menikah masuk Islam, perempuan mau menikah masuk Islam, kan begitu. Bagaimana ini? Maka kita sebagai kaum muslimin jangan berprasangka buruk. Bisa saja tadi niatnya masuk Islam karena wanita tersebut, namun setelah itu Islamnya apakah tidak mungkin Islamnya akan membaik? Bahkan bisa jadi Islamnya lebih baik dibandingkan orang-orang yang sudah masuk Islam sejak lama atau semenjak dia atau Islam keturunan. Nah, demikian. Makanya para hafidin kita harus menghukumi dia secara zahir. Nah, demikian. Allah waalaikum Seorang wanita dinikahi dinikahi pamannya, dinikahkan ya, dinikahi. Seorang wanita dinikahkan pamannya adik airnya boleh tak Ustad. tadi ah dinikahkan nah, ini pertanyaan siapa ini Ustaz kalau maksud dinikahi paman yang menikahi kemanaannya jelas nggak boleh baik ke pak paman dari pihak laki-laki apa eh, paman dari pihak ayah maupun pihak ibu karena itu kemanakan keponakan itu adalah mahram walaupun ada yang mahram namun nggak bisa jadi wali kan begitu namun kalau artinya dinikahi ini artinya bukan dinikahi, dinikahkan, maka ya dibolehkan. Karena itu termasuk salah satu wali. Dengan catatan tidak ada wali yang lebih dekat daripada si paman. Artinya tidak ada ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal dan seterusnya. Kita ambil satu pertanyaan dulu lah ya, ini ada dua pertanyaan. Satu aja. Nanti kalau ada waktu lebih kita lanjutkan. Ketika seorang wanita Ketika seorang wanita ayah kandungnya dan kakeknya belum belah belum meninggal, apakah boleh langsung saudara laki-laki yang menikahkannya? Tadi telah kita jelaskan para Habibin ya. Selama masih ada wali yang terdekat, maka tidak boleh wali yang jauh menikahkannya. Nah, demikian. Itu pendapat yang rojih. Bagaimana diperbolehkan dinikahkan oleh wali hakim? Tidak ada wali hakim kalau masih ada wali. Anda mau bertanya bagaimana jika ada dua lamaran yang datang kepada seorang akhwat dan orang tua berbeda pendapat. Orang tua cenderung ridho kepada akhwat A sedangkan akhwat lebih cenderung kepada ikhwan B. Gimana? Ya? <laughs> yang mana yang dipilih dan mana yang memilih kan begitu. Nah, kita baca sekali lagi atau suruh pulang aja untuk memperbaiki pertanyaan. Anda mau bertanya, bagaimana jika ada dua lamaran yang datang kepada seorang akhwat? Suami ingat ya, dua lamaran datang kepada seorang akhwat. Akhwat dan orang tuanya berbeda pendapat. Orang tua cenderung ridho kepada akhwat A. Eh, ikhwan, kita katakan ikhwan, mungkin salah. Ikhwan A Sedangkan si Ahmad lebih memilih ikhwan B. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya bujuk lah orang tuanya. <laughs> Kok susah dibujuk? Ya, mak. Mama kan belum lihat toh. saya kan begitu, dibujuk, nggak apa-apa. Tetap di lobi orang tua. Jazakallah khairan, ya sama-sama. Apakah harus menuruti orang tua para ikhwan Ketahuilah tidak ada seorang orang tua manapun yang mau menjerumuskan anaknya. Dan tidak ada orang tua manapun yang mau yang tidak yang ingin menyusahkan anaknya. Seluruh orang tua ingin agar anaknya itu bahagia kan begitu dengan pasangannya. Oleh karena itu orang tua memilih kecuali kalau orang tua agak gendeng mungkinlah seperti itu kan begitu ingin agar anaknya sengsara namun pada umumnya tidak seperti itu hanya saja terkadang antara orang tua dan si anak ini berbeda penilaian, kan ini masalahnya. Maka pertama sekali si anak janganlah terlalu apa namanya, terlalu uh, tidak suka dengan orang tuanya ataupun bahkan hampir durhaka. Kenapa? Coba hargai, hargai niat orang tua tersebut. Ini yang pertama. Sehingga dengan maksud baik apa namanya uh, tujuan yang baik dari orang tua itu tidak membuat kita Eh, kalau kita lihat dari sisi ini tidak membuat kita menjadi durhaka walaupun kita tidak tidak setuju dengan pilihannya. Ya. Jadi jadikanlah sesuatu yang terkadang ada kita menjadikan suatu perkara yang nggak setuju dengan diri kita jadi sepele dan seterusnya. Seharusnya kita banyak berpikir dengan uh, mempelajari satu-satu yang perkara-perkara yang sepele. Yang terkadang perkara yang sepele itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Contohnya saja kalau kita misalnya melihat apa namanya bungkus odol gigi atau kita katakan itulah brus gigi brus gigi itu kalau sudah nggak terpakai kan apalah brus gigi kan begitu harganya paling paling mahal 5000 paling murah mungkin 700 atau tiga campur odol lagi kan gitu kadang-kadang ah begitu apalah yang namanya brus gigi perkara yang sepele coba kita lihat dari sisi lain tidakkah orang yang meriset ini berpikir untuk membuat bentuk seperti ini sehingga enak dipegang itu mikirnya berhari-hari. Begitu, memikirnya berhari-hari. Bagaimana supaya enak, ujung burusnya dibuat bagaimana lembut. Kadang-kadang ada yang satu ke kiri, satu ke kanan, kan begitu. Itu didesain demikian hebatnya. Bahkan seorang insinyur, begitu, diberi upah yang sekian juta untuk menciptakan bentuk yang ideal. burus gigi ini, yang kita anggap sepele. Kalau kita lihat dari sisi itu, tentu kan kita nggak menganggap sepele dengan dengan berus gigi ini. Makanya kita tuh tetap harus pertama sekali positif thinking kata orang kan begitu. Tetap harus berpikir secara positif. Ketika kita orang tua kita misalnya nggak setuju dengan kita, dengan pendapat kita, dengan pilihan kita, cobalah, ketahuilah, amati sisi positifnya. Dia lebih, dia itu tentu akan menginginkan sesuatu yang baik untuk untuk untuk diri kita. Nah, lantas bagaimana solusinya? Yang namanya juga selera kan begitu, namanya juga perbedaan pandangan. Makanya tidak ada tidak ada cara si akhwat kecuali dengan menjelaskan dengan sebaik mungkin kepada kedua orang tuanya bahwasanya pilihannya ini lebih baik daripada pilihan pilihan orang tuanya. Begitu. Tidak ada cara lain selain itu. Jika memang dia mau tetap bersikeras dengan si B sebagai pilihan hatinya. Dia tidak boleh kawin lari-lari, eh kawin lari, Ya. Dia tidak boleh salah lari. Ah, biarlah walaupun orang tua tidak setuju denganku, namun karena diriku sudah sudah cinta pada dirimu, kupatahkan jiwa dan ragaku, pergilah kita ke hutan mana. Kan begitu. Eh, itu kan karena baru, kan begitu. Karena wanita ini bagaimanapun, kalau terjadi apa-apa, tetap saja dia akan kembali kepada orang tuanya. Kalau terhadapnya dia dicerai bagaimana? Kemana dia pergi? Dia akan cari hutan rimba yang lain? enggak dia akan kembali ke orang tuanya nah demikian ya nah, antum pun kalau ada yang so seorang orang tua coba perhatikan juga secara positif ajak bicara si anak bandingkan kenapa sih kamu milih dia kan begitu jadi kan ada kan survei perbandingan dialog kan begitu ha sisi agamanya poin pertama jadi dicek cek and recheck kan begitu ah, ini potennya begini, yang ini ah, nanti totalnya adalah ah, <laughs> gitu, Ah inilah kan begitu. Jadi itu akan lebih baik. Ah demikian. Jadi tidak ada jalan kecuali dengan cara cara melobi orang tuanya kan begitu. Saya kira kalau seorang akhwat dia kan punya punya senjata. Kalau laki-laki dia punya senjata yang lebih lebih menonjol. Kalau seorang akhwat dia punya senjata. Apa itu? Tangis. Nangis saja coba. Satu <laughs> malah menangis saja tutup pintu, nangis. Kalau bisa dikuat-kuatkan sedikit, banyak dengar sebelah kan begitu. <laughs> kan begitu. Tentu lama-lama orang tua kan khawatir. Nggak, kalau nggak usah makan, kalaupun makan diam-diam lah. <laughs> kalau lapar kan begitu. Ya kan namanya juga lapar. Diam-diam lah makannya, pura-pura nggak makan kan begitu. Ya, boleh waras sedikit lah. Kan begitu. Ya nanti juga orang tua bisa luluh. Paling dibilang, mulai, paling tidak orang tua akan membuka diri. Kenapa nak? Kan begitu. Kenapa sih kok harus dia? Ah itu kan sudah membuka. Oh begini mas, kan begitu. Begini pak, udah buka dialog. Nah demikian. Kalau antum yang sudah pernah makan bangku-bangku kuliah kan begitu ya sudah. Lebih ngomong. Berapa banyak bangku itu habis? Jika seorang wanita pernah menjadi korban pemerkosaan, apakah persetujuan nikahnya masih sama halnya dengan perawan dan janda. Setelah nah, kita buat, telah kita sebutkan standarnya yaitu masalah hubungan intim tadi. Nah, demikian. Allahu alam bishawab. Ustaz apa? Ah, oh, enggak sama. Ustaz, apakah anak dari keponakan itu adalah mahram? Anak dari keponakan. Ya, anak dari keponakan itu tetap mahram ya jadi keponakan anaknya itu kan cucu cucu keponakan jadinya ya cucu dari keponakan kita kan begitu terus cicitnya terus terus itu semua mahram Ustaz seorang janda menikah tanpa pengetahuan walinya tetapi dengan wali hakim apakah uh, apakah pernikahannya tidak sah tidak sah karena lah nikah ilah wali, tidak nikah kecuali dengan wali namun pilihan tetap dia si janda ini lebih berhak terhadap dirinya Mana lebih baik Ustaz? Dikir sebanyak 99 kali tanpa dihitung karena takut dengan hitungan zikir kita terfokus dengan jumlah zikir yang kita baca. Mana lebih baik Ustaz zikir sebanyak 99 kali atau tanpa dihitung? Iya. Nah, tergantung kalau antum masih SD kelas 1 ah gitu satu subhanallah satu subhanallah dua subhanallah gitu itu nggak usah ya, ya zikir saja abian, terserah aja lah berapa hitungannya kan begitu. Namun kalau antum sudah besar, sudah artinya untuk menghitung itu nggak perlu dihitung. Ini jari kitanya ada lima, ada lima jari kali tiga ruas sama dengan berapa itu? Hah? Hah? Kok lima belas? Oh iya lima belas tadi. Dua kali balik misalnya kan? Dua kali balik jadi tiga puluh, tambah tiga lagi jadi nggak usah dihitung. Subhanallah, satu subhanallah. nggak usah. Nggak perlu dihitung-hitung, itu sudah otomatis nah, begitu otomatis ya, jadi jangan apa jangan jangan terlalu nggak sulit lah pokoknya 33 kali Rasulullah mau <laughs> menyatakan uh, takbir 33 kali tasbih 33 kali tahmid 33 kali itu mudah kan begitu mudah tidak berarti yang tuh nanti takut lewat sehingga antum harus pakai ceklek ceklek yang dibawa dari orang haji itu kotak kotak kotak itu yang kecil-kecil itu <laughs> ya karena takut terlewat kan begitu. Itu pun kan bisa terlewat karena saking asiknya monolog monolog eh, puluh. <laughs> Intinya kan sebenarnya Perikhobitin itu kan mudah, tidak harus pas sekali. Dan dan orang yang sudah terbiasa ya itu akan tetap pas. Kalau pun lewat-lewat sedikit karena lupa ya sudahlah, tapi nggak ada masalah perikhobitin. Ya. Jadi nggak susah. Intinya hitungan-hitungan itu tidak tidak susah. Rasulullah menyatakan 33 ya sudah itu tauqifi. Kenapa nggak tambah satu? Atau tambah satu boleh, tapi lupa syaratnya. Lupa. Ini 33 apa? Masih 32 ya? Tambah satu supaya jadi 33. Begitu. Namun tetap hitungannya 33 karena jumlah itu tausifi. Apa hukum dari menjawab sallallahu alaihi wasallam? Apa hukum dari menjawab sallallahu alaihi BK anak itu. bapak agak dibaguskan tulisannya Pak Reva ya. <laughs> Ustadz siapa wali wali dari seorang anak hasil selingkuhan? Haruskah ayah kandungnya bagaimana dengan anak hasil pemerkosaan? Para Fafidin Anak dari hasil selingkuhan Ya kita katakan saja perzinahan lah ya pembinaan. Kalau selingkuh itu kan biasanya dia sudah punya istri yang sah, kemudian kawin begitu, kawin ya bukan nikah dengan wanita lain begitu, hubungan hubungan dengan wanita lain itu kan adalah selingkuh yang tidak sah kan begitu. Ya, ini tidak hanya selingkuh masalahnya, baik selingkuh maupun berzina maupun orang yang eh, apa namanya hamil hamil di luar pernikahan. Nah, begitu. Jadi bagaimana? Untuk anak seperti ini, ayah kandungnya tidak bisa dijadikan wali. Eh, ayah, ayah bibit itu. Kan ayah kan hanya bibit aja dia, modal bibit. Tidak punya modal yang sah kan begitu. Maka uh, si ayah bibit ini tidak bisa dijadikan sebagai wali begitu. Dan perlu untuk ketahui uh, si ayah ini tidak dikatakan mahram 100% dan juga tidak dikatakan tidak mahram 100%. Mengapa demikian? Karena kalimat mahram itu artinya wanita yang tidak boleh dinikahi. Begitu. Maka laki-laki tersebut adalah mahramnya. Seperti, seperti seorang ayah terhadap anak perempuannya itu mahram. Gak boleh seorang ayah menikah menikahi anak perempuannya demikian juga kakek, paman dan seterusnya. Sudah. Adapun ayah ayah uh, anak hasil selingkuhan tadi, perzinahan tadi, ya, ayahnya itu tidak bisa dijadikan wali karena wali itu kan dari mahram. Dan tidak juga bisa menikahkan anaknya, menikahi anaknya. Nah, begitu. Jadi, dari satu sisi dia tidak bisa jadi wali, dia tidak bisa menjadi mahram anaknya, mengawani anaknya bermusafir, ya. Dan dia tidak juga bisa dijadik menikahi anaknya tersebut atau kita katakan semi mahram lah dan begitu tidak total 100% hari demikian demikian juga yang hasil perkosaan kenapa tetap anak ini lahir dari hubungan intim yang tidak sah tidak melalui hukum syar'i nah demikian para atau siapa menikahkannya yang menikahkannya ya biasa yang menikahkan wali hakim apakah boleh seorang anak adopsi yang tidak diketahui siapa ayahnya, tidak tahu di mana ayahnya, <clears throat> dinikahkan oleh wali hakim? Boleh. Ya, tadi kan kita sebutkan as waliun waliyun man la waliyalah. Penguasa itu adalah wali bagi yang tidak punya wali. Nah, begitu. Ya. As-sultan waliyun la waliyalah. Penguasa itu adalah wali bagi yang tidak punya wali dan KUA eh, ataupun uh, apa namanya tuan-tuan kadi ini sebagai perpanjangan uh, sultan penguasa. Nah, demikian. Ya, jadi dia boleh menikahkan. Catatan yang tidak punya wali, yang punya wali tidak boleh dia menikahkan. Nah, demikian. Ketika seorang wanita ingin menikah, sementara ayah dan kakek telah meninggal, apakah boleh saudara laki-laki seayah kalau laki-laki seayah lain ibu langsung uh, telah menikahkan apakah boleh saudara laki-laki seayah lain ibu ya. seayah lain ibu langsung menikahkannya sekarang ayahnya itu ayah kandung apa enggak Hah? Seayah. Seayah. Apakah boleh saudara laki-laki seayah? Seayah lain ibu. Iya. Seayah lain ibu. Para hafidin dalam dalam ilmu waris dikatakan ini aku lil ab. Saudara seayah lain ibu. Saudara itu ada tiga. Aku syakik seayah seibu. Aku lil um seibu lain ayah. Ada yang aku lil ab. Aku lil ab seayah namun lain ibu. Akulil ab ini dalam ilmu waris dia juga mendapat asobah. Sama seperti aku syakik. Hanya saja saudara kandung ini lebih utama dibandingkan saudara seayah. Namun dia tetap bisa dijadikan sebagai saudara wali. Oleh antum kalau memberikan pertanyaan jangan anak kecil-kecil gini. Kena kris global atau gimana ini? Itu kecil sekali. gak gede-gede lah sedikit. Mudah megangnya. Kamu ngerti tadi <coughs> Assalamualaikum bagaimana hukumnya menikah tanpa diketahui orang tua dan tidak mendapatkan izin dari orang tua yang dijadikan wali adalah wali hakim tadi telah disebutkan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun batilun batilun Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, batil, batil. Lah nikah illa wali, Tidak ada nikah kecuali dengan dengan wali. Artinya nikah tidak sah. Ustaz, sahkah pernikahan seorang wanita di luar negeri dengan wali penguasa padahal walinya masih hidup di negeri asalnya? Tadi kan telah kita sebutkan Penguasa hanya boleh menikahkan orang yang tidak ada walinya. As-sultan waliyun man la waliyalah. Sultan itu adalah wali bagi yang tidak punya wali. Makna hadis ini bukan hanya masalah pernikahan, sampai masalah hutang. Misalnya seorang rakyat, dia berusaha untuk dia berhutang. Dia berusaha untuk membayar hutangnya, namun tidak bisa, tidak sanggup Seharusnya ini dilimpahkan kepada walinya. Walinya juga nggak ada. Maka bagaimana? Siapa yang membayar hutangnya? Penguasa yang bayar hutang. Itu dalam Islam. Penguasa yang bayar hutang rakyatnya kalau dia meninggal meninggalkan hutang. Kalau sekarang nggak, penguasa meninggal, rakyat yang berhutang Nggak <laughs> begitu. Kebalik. Nah, demikian. Ustaz seorang yang punya huh, Teno pun gak begini Seorang yang punya Oh dua kelamin dan ia sudah dewasa Lalu ia tidak mampu operasi Karena miskin Sementara ia sudah hmm, Memilih Ia menjadi wanita misalnya Bagaimana Ustadz Mudah saja para ikhwafidin. Antum uruslah surat miskin. Loh, ini benar. Antum miskin, urus surat miskin. Insya Allah akan ada yang yang menangani. Ya walaupun yang menangani di asisten-asisten walaupun salah potong tak bagaimana nanti kan. yang jelas itu bisa. nah, demikian. Bisa. Ada seorang ikhwan dia nggak bisa mampu. Sudah. Di mana salurannya beda beda. Sudah, akhirnya dioperasi pakai surat miskin. Begitu boleh. Kami juga miskin. Alhamdulillah negara kita ini banyak kebaikan yang diberikan Allah di negara kita ini. Di antaranya antum bisa melakukan operasi-operasi kalau memang ada surat miskinnya. Ada demikian. Ya namun ya tentu fasilitasnya beda lah dengan orang yang bayar kontan. Kan begitu. Orang yang bayar kredit aja beda fasilitas dengan bayar kontan kan begitu atau sakit misalnya biar agak dua hari di situ agak pegal sedikit di situ kan begitu nanti itu ya begitulah kondisinya kan begitu nah demikian ya demikianlah para hafidin rahimallahu iyyakum ya, sampai di sini sajalah kajian kita pada sore hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada masalah-masalah yang lainnya aku lu qouli hadza wa li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur